Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi malam kita menyebutkan tentang ciri-ciri dosa besar yang kita bisa kenali, baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dosa yang bisa kita kenali berdasarkan hati nurani karena kita memiliki alarm sama-sama atau ciri dosa yang kemudian bisa dilihat dari imbas sebuah perbuatan jika besar madaratnya maka berarti besar juga dosanya jika kecil madaratnya berarti kecil juga kemudian dosanya terkadang sebagian orang kemudian ketika melakukan dosa atau kemudian tenggelam dalam dosa ada saja kemudian orang yang putus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dia lagi. Akhirnya dia lanjutkan waksiatannya. Karena begitulah bisikan syaitan ketika membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika membuat orang kemudian putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala dia bisikan untuk melanjutkan dosa ini tanggung jamaah sekalian rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya semua kita pasti berdosa semua kita pasti bersalah Beliau menyebutkan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam khata selalu melakukan kesalahan. Bukan satu dan dua kali, sering. Bahkan mungkin dosa yang sama terperosok dan terjerembab di lubang yang sama. Kenapa? Anak Adam kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang ini menceritakan tentang kekhususan seorang nabi dan rasul di antaranya mereka jika ingin dicabut nyawanya itu ditawari terlebih dahulu mau mati sekarang atau entar. Diperlihatkan pada Nabi Adam alaihissalam anak keturunannya bernama Dawud. Nabi Adam alaihissalam merasa takjub dengan hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Dia bertanya, "Siapa fulan bin fulan?" Kata Jibril, "Dia adalah Daud, anak cucumu." Kata Nabi Adam alaihissalam, "Berikanlah kepada dia 40 tahun umurku untuk dia." Kemudian ketika sudah saatnya nyawa Nabi Adam alaihissalam harus dicabut, datanglah malaikatul maut kemudian mengatakan, "Wahai Adam, hari ini hari kematianmu." Berkata Nabi Adam alaihissalam, "Bukankah aku masih punya umur? Bukankah umurku masih panjang?" Kata kata malaikatul maut, bukankah engkau sudah memberikan 40 tahun bagian umurmu untuk anak cucumu yang bernama Dawud? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Adam salam lupa, maka anak keturunannya pun akan lupa. Nabi Adam melakukan kesalahan, maka anak cucunya pun akan melakukan kesalahan. Nabi Adam as melakukan pengingkaran, maka anak cucunya pun akan melakukan pengingkaran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semua anak Adam bersalah. Dan bahkan mungkin kesalahan yang sama. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khatta'in at Sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa, adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang mujahir, kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. mafhumnya adalah pemahaman terbalik dari sabda Nabi Muhammad SAW ini adalah ketika beliau SAW bersabda semua umatku diampuni berarti semua umatku bersalah tidak ada yang maksum yang maksum yang terjaga dari kesalahan dan dosa adalah cuma Nabi dan Rasul Kemaksuman pun perlu detail. Yang dimaksudkan maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dari dosa-dosa besar. Dua, berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna maksum yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, beliau pasti hafal sanuqari'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada wahai Muhammad dan kamu tidak akan lupa. Ila masya Allah, kecuali Allah kehendaki kamu lupa. Dan ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, mereka sampaikan semua wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mereka sembunyikan. Jadi kalau misalnya ada orang berkeyakinan ketika mengamalkan satu amalan tertentu, kemudian dalilnya adalah mimpi gurunya, mimpi ustadznya, mimpi syekhnya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, dan kemudian Nabi Muhammad mengajarkan syariat tertentu yang tidak pernah Nabi Muhammad SAW ajarkan sebelumnya. Ini sebenarnya, ini hakikatnya adalah orang ini meyakini bahwa saya Nabi Muhammad berarti tidak maksum. Kenapa? Berarti Nabi Muhammad berkhianat. Berarti Nabi Muhammad menyimpan salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ke orang-orang tertentu setelah orang itu meninggal atau setelah Nabi Muhammad meninggal di dalam mimpinya. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam sudah lengkap, syariat Islam sudah sempurna bahkan Nabi Muhammad masih hidup. Jadi makna maksum terjaganya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan wahyu adalah ketika tahammul atau menerima wahyu beliau pasti hafal ketika menyampaikan wahyu beliau pasti menyampaikan semuanya tidak ada yang beliau sembunyikan bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda di Haji Wada di Padang Arafah kata Nabi Muhammad SAW ala hal balaghtu hai kaum muslimin bukankah aku sudah menyampaikan semuanya semua serempak menjawab bala ya Rasulullah ya ya Rasul engkau sudah menyampaikan semuanya Tiga di antara makna maksum yang dipahami ahlu sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad maksum terjaga dari pembunuhan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang Yahudi menghadiahkan daging kambing yang sudah diracuni pun Nabi Muhammad memakannya dan beliau tidak mati. Para sahabat sebagian yang ikut makan kala itu semuanya mati. ketika ditanya kenapa anda meracuni daging yang anda berikan kepada si budak itu, utusan orang Yahudi itu, e, kalau misalnya dia betul-betul nabi, dia tidak akan mati dengan racun ini. Tapi kalau dia nabi palsu, dia pasti mati. Sekarang bagaimana? Iya, dia berarti nabi. Kurang ajar dia ngetes nabi kita. Tapi itulah makna maksud bahwasanya Nabi Muhammad SAW terjaga dari pembunuhan. Wallahu ya'asimu kaminan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah lah yang akan menjagamu dari kejahatan manusia. Dulu memang sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau memiliki bodyguard. Beliau dijaga oleh beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah ayat ini turun, tidak akan ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terjaga. Dan yang terakhir, beliau terjaga dari dosa, eh sorry, beliau terjaga yakni dari godaan syaitan. Bahkan diceritakan beliau sampai bisa mengikat syaitan ketika dia ingin mengganggu salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan al-aghrad al-bashariyah berkaitan dengan hal-hal yang sangat manusiawi. Maka Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul sebelum beliau melakukan kesalahan. Dosa-dosa kecil mereka kena. Yang besar mereka jauh. Tapi yang kecil mereka kena. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah kemudian beliau sholat asar lima rokaat? Kemudian ketika selesai salat ditanya oleh seorang sahabat bernama Dzul Yadain, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azida fi salat?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah salat memang sudah ditambah jumlah rakaatnya? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya lima. Kata Nabi Muhammad, apa betul? Beliau bertanya kepada para sahabatnya yang lain. Semuanya serempak menjawab, Ya, ya Rasul, engkau menjalankannya lima. Kejadian ini adalah sebab keluarnya hadis berikut. Kata Nabi Muhammad SAW, Innama ana bashar, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadhakkiruni Aku ini hanyalah seorang manusia. Ingat, beliau kunci makna manusia dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz innama. Innama itu di antara faedahnya adalah untuk mengunci kata yang datang setelahnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu harus dengan niat. Tidak bisa tidak. Terkunci makna amal itu harus dengan niat. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama ana bashar. Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Terkunci maknanya pada manusia. Beliau bukan malaikat, beliau bukan syaitan, beliau bukan jin, beliau bukan Tuhan. Beliau manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Bantahan untuk orang-orang yang menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantahan untuk orang-orang yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia. Innama ana bashar ansa kama tansaun. Aku ini hanyalah manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Nabi Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ansa kama tansaun." Aku lupa. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Maka jika aku lupa, tolong diingatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau lupa. Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa. Ketika beliau memberikan 40 tahun umurnya untuk anak keturunan beliau yang bernama Daud. Nabi Ibrahim punya rasa takut yang manusiawi. Ketika dia hidangkan makanan, semua tamunya ini tangannya tidak ada yang mau kemudian menyentuh makanan tersebut. Takut yang standar manusiawi. Kemudian Nabi Jauh pernah kemudian yakni memberikan satu jawaban atau fatwa salah dan kemudian diluruskan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Di saat yang sama atau di momen yang lain, Nabi Sulaiman pun pernah melakukan kesalahan manusiawi. Nabi Musa banyak. Nabi Musa juga melakukan kesalahan yang manusiawi. Ingat ya, kalau sudah berkaitan dengan al-aghrad al-basyriyah, kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang sangat manusiawi dilakukan oleh manusia, maka mereka melakukan kesalahan Nabi Muhammad ketika berdakwah di kalangan jetsetnya orang-orang Quraisy, kemudian datang seorang sahabat dengan pakaian yang kumel, datang seorang sahabat kemudian yang buta juga. Kata Nabi Muhammad SAW memalingkan wajahnya dan bermuka masam. Tapi langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makna kemaksuman tidak kemudian menafikan bahwasanya mereka sebagai manusia melakukan kesalahan. Alaihi wassalatu wassalam para nabi dan rasul, Nabi Muhammad dan juga nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni kecuali yang terang-terangan dengan dosanya. Mafhum khalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bersabda, semua umatku diampuni, berarti semua umat beliau bersalah. Tidak ada yang maksum. Ustadz siapapun, guru siapa siapapun, syekh siapapun, wali siapapun, imam siapapun, mereka pasti bersalah karena mereka manusia, karena mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Masuk pada pembahasan <clears throat> Hadis nomor 42, hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'un an Nawawi. An Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك, ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan dan aku tidak peduli." Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu memenuhi langit, jika dosa-dosamu setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu mendatangi aku di hari kiamat dengan membawa sepenuh bumi dosa, dan kamu datang dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun, Sungguh aku akan mendatangi kamu membawa sepenuh bumi juga ampunanku kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam at dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Malik sahabat Nabi Muhammad yang mulia pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup bersama Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad di Madinah dan dia di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enam orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu di antara mereka. Satu, Abu Hurairah. Dua, Abdullah bin Mas'ud. Tiga, Abdullah bin Abbas. Empat, Jabir bin Abdullah. Lima, Anas bin Malik. Enam, Aisyah radhiyallahu anha. Jika jamaah sekalian kemudian memperhatikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, mereka berenam inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara yakni umum maka Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang-orang Muhajirin sibuk dengan perdagangannya, ketika orang-orang Ansar sibuk dengan pertaniannya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibuk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam level periwayatan paling tinggi kalau seorang perawi menyebutkan kata-kata ini sami'tu saya telah mendengar Beda dengan ketika hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad, dari Allah. Enggak. Dari Anas bin Malik dia berkata, "Saya mendengarkan Nabi Muhammad bersabda." Ini levelnya tinggi. Saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis secara umum dilihat dari sisi nyambung atau tidaknya kepada yang mengatakan itu terbagi menjadi empat. Kalau biasa yang kita dengar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu hadis dilihat dari sisi keabsahan hadisnya. Kalau kita juga pernah mendengar ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, itu dilihat dari sisi pembagian secara umum. Ada mutawatir, ada ahad. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi nyambung atau tidaknya sampai kepada yang mengatakan maka terbagi menjadi empat. Satu hadis maktur. Hadis maktur adalah hadis yang berakhir kepada perkataan seorang tabi'i. Bisakah dijadikan sebuah landasan soalnya ini amal ibadah? Tidak karena berakhir kepada perkataan seorang tabi'i, orang yang hidup setelah zaman para sahabat. Dua, hadis mauquf adalah hadis yang berakhir perkataannya pada seorang sahabat. Bisakah kemudian dijadikan dalil, hujjah, landasan sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Tiga, hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang berakhir perkataannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa kita tahu, hadis marfu' sampai terangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang kita bahas hari ini. Hadis qudsi adalah hadis yang berakhir perkataannya pada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah hadis qudsi itu maknanya dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala atau maknanya dari Allah Subhanahu wa taala lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu maknanya, lafadznya, kata-katanya, redaksinya semuanya dari Allah. Tapi pendapat ini tidak dikuatkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena kalau misalnya hadis qudsi maknanya dan lafadznya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya hadis kursi lebih afdol dibandingkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran Nabi Muhammad terima melalui perantara Jibril alaihissalam. Hadis Qudsi Nabi Muhammad terima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadits qudsi maknanya dan lafadznya semuanya dari Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih maka seharusnya lebih afdol dibandingkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an Nabi Muhammad terima melalui perantara, sedangkan hadits qudsi Nabi Muhammad terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Karena terlalu banyak perbedaan yang sangat mencolok antara Al-Qur'anul Karim dan hadits qudsi yang itu membuktikan bahwasanya hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya, kata-katanya, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua lebih dikuatkan oleh para ulama. Bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang Nabi Muhammad SAW riwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maknanya dari Allah tapi lafadznya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu ada perbedaan yang sangat mencolok antara firman Allah dan dan hadis qudsi. Satu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ganjaran per huruf. Kalau misalnya ada sebuah amal, kemudian dijanjikan sebuah pahala, yakinlah itu adalah sebuah ibadah. Ciri mengenali ini ibadah atau tidak, ini salah satunya. Jika Allah, jika Nabi Muhammad menjanjikan pahala tertentu untuk amalan tertentu, berarti ini ibadah. Nabi Muhammad mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf loh ya. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf dan per huruf Allah akan ganjar 10 pahala. Artinya Al-Quranul Karim muta'abbadun bitilawati. Artinya Al-Quranul Karim bermakna ibadah dan mendatangkan pahala ketika membacanya. Tapi tidak seperti itu terhadap hadis Qudsi. Tidak pernah kita dapatkan satu sabda Nabi Muhammad menjanjikan pahala ketika seseorang membaca hadis Qudsi. Perbedaan yang sangat mencolok. Dua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad dan kami yang akan menjaganya. Kata Syekh Rahman bin Nasir Sa'di, kami akan menjaganya ketika diturunkan, kami akan menjaganya ketika sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa oleh Jibril dan ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah jaga Al-Qur'anul Karim sampai hari kiamat, sampai nanti semuanya hilang dari hati semua para penghafal, sampai nanti semuanya hilang dari kertas mushaf yang kita kenal di akhir zaman diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, Allah akan cabut Al-Qur'an dari hati semua para penghafal dari kertas semua mushaf yang kita kenal sekarang. Tapi sebelum itu Allah akan menjaganya. Berapa banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kemudian berusaha merubah isi Al-Qur'an, entah itu dengan penambahan harokat, entah itu dengan perubahan huruf, entah itu dengan perubahan makna atau dan yang lainnya, penambahan dan pengurangan, semuanya pasti Allah bongkar kedoknya. Semua pasti terbongkar dan tidak ada yang pernah bisa membukti eh, eh, merubah isi Al-Qur'an. Enggak. Karena Allah menjaganya. Allah menjaganya di hati kaum muslimin. Allah menjaganya di kertas mushaf yang kita kenal sampai detik ini. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Al-Quran menjadi firman yang sudah terabaikan, Allah cabut cuma dalam satu malam. Nah, penjagaan ini tidak pernah ada pada hadis kudsi. Makanya kita dapati hadis kudsi ada yang palsu, eh, ada yang sahih, ada yang yakni yakni lemah, bahkan ada yang palsu. Kenapa? Karena Allah tidak berjanji menjaga hadis qudsi. Perbedaan yang sangat mencolok. Tiga. Allah Subhanahu wa taala sering sekali melalui lisan Nabi Muhammad SAW menantang orang-orang kafirin, menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an Tantangan pertama, datangkan 10, 10 ah, surah seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Turun tantangannya, datangkan satu surah seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Turun tantangannya, datangkan satu ayat seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Tapi tidak pernah ada tantangan yang sama dia dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikin. Eh, datangkan hadis kudsi. Enggak. Perbedaan yang sangat mencolok. Empat. Kita ketika sholat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakro ma ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah untukmu sebagian dari Al-Qur'an. Sallallahu amin, kita kan baca surah tuh. Tidak ada kemudian perintah seperti ini, tidak dari Allah, tidak dari Nabi Muhammad berkaitan dengan hadis kursi. Nanti setelah waladolin amin, silahkan baca hadis kursi. Enggak, enggak pernah. Beda. Al-Quran dan hadis kursi. Dan yang terakhir, terlepas dari perdebatan para ulama, orang sebelum membaca Al-Quran harus wudhu terlebih dahulu. Khilaf tentunya. Khilaf tentunya tapi kemudian tidak pernah ada khilaf berkaitan dengan memegang buku yang isinya adalah hadis kutsi. Harus wuduk dulu. Enggak. Beda. Wallahu a'lam bisawam Itu diantara sedikit perbedaan hadis kutsi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas ini adalah hadis kutsi riwayat Nabi Muhammad dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, hai atau wahai anak Adam." Kemudian ada ibu-ibu di pojok sana tuh mengatakan, "Oh, ini hitopnya buat anak Adam ya, berarti bukan buat kami." Maksud lo semuanya sama. Ketika ada khitab umum untuk kaum laki-laki, perempuan masuk. Ketika ada khitab umum untuk kaum perempuan, laki-laki masuk. Kecuali memang kasusnya khusus. Ayat haid, ya buat Anda bukan buat kami. Tapi selama khitabnya umum, hai anak Adam, oh saya nunggu ada khitab buat anak Hawa ah. Ya jangan gitu. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu semua khitabnya domirnya untuk kaum laki-laki loh. Tapi perempuan masuk. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki, eh perempuan juga masuk. Ya kali aja gitu ya. Oh, ini hadisnya buat laki-laki. Enggak, semua kita. Hai anak Adam. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ada faedah penghormatan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan anak Adam dengan Allah panggil langsung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan kita? Karena kita punya akal. Kita bisa meneliti, kita bisa merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis qudsi. Khitab-khitab seperti ini Allah layangkan kepada kita semuanya ya karena kita berakal. Itu bukti bahwasanya pentingnya akal. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, kemudian kita nafikan enggak. Kalau sudah berkaitan dengan syariat Islam, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya semuanya, kita benarkan semuanya sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak relevan dengan zaman, sekalipun bagi sebagian orang hadis Nabi Muhammad jorok. mencium hajar aswad itu ibadah yang tidak masuk akal. Ya. Dari mana masuk akalnya? Ngantri haji, di Batam nggak tahu ya berapa lama ngantri kalau sudah daftar haji. Berapa tahun ah? Di Banjarmasin itu sekarang kalau daftar 10 tahun lebih baru pergi. Daftar sekarang 10 tahun baru pergi bahkan disebutkan lebih dari itu. Ada yang menyebutkan 17 tahun. Jadi kita berojol tuh istri punya anak jebret, itu langsung daftarkan haji. Kenapa? Masih lama perginya. Banjarmasin, nggak tahu kalau di sini. Oke, daftar haji, ngantri lama. Sabar kita ngantri. Oke, pada hari hanya pergi ke sana, subhanallah, berebut cium batu. Akal mana yang bisa menerima itu? Berebut cium batu. Udah mahal, nunggunya lama, berebut cium batu. Tapi subhanallah, tak taunya itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Beliau lakukan, kami lakukan. Beliau praktekan, kami praktekan. Mau masuk akal atau tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa' law anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki." Qabbalaka ma qabbaltuka. Aku tahu kamu ini cuma batu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada mandoratnya. Dimintai nggak ngasih, ditonjok nggak ngebalas. Ada sih yang ngebalas polisinya itu, wah kurang ajar Ya, tidak ada manfaatnya. Walaupun, walaupun itu adalah batu dari surga ya. Ya, Kata Nabi Muhammad, Hajar Aswad tadinya berwarna putih karena dia batu dari surga. Dia menghitam karena dosa manusia. Perhatikan. Ketidakmasuk akalan yang lain. Di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita abstrak tapi bisa berimbas buruk kepada benda yang solid yaitu batu bisa hitam karena dosa yang kita lakukan. Masuk akal? Enggak. Tapi Nabi Muhammad yang ngomong. Sami'na wa atana. Kata Umar bin Khattab, kalau saya tidak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, saya nggak bakal cium. Murni ittiba, murni mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, siapa yang percaya? Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat tidak mungkin terjadi. Saya tidak bicarakan dari bumi ke langit ya. itu Sangat tidak mungkin. Dari Mekah Palestina saja dalam satu malam itu tidak mungkin. Mekah Palestina itu standarnya mereka tempuh satu bulan lamanya. Dengan perjalanan standar. Dengan onta atau dengan kuda. Nabi Muhammad melakukan perjalanannya 7 sampai 8 jam. Dan itu bukan Mekah Palestina. Mekah Palestina langit pulang lagi. Dalam satu malam. Siapa yang percaya? Tapi subhanallah. Ketika Nabi Muhammad yang bercerita. Sami'na Kami percaya. Kenapa? Karena itu keluar dari lisan wahai Rasulullah. Bahkan kala itu ya, ketika semua orang tidak percaya ya, kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Hai hey Abu Bakar, itu teman kamu si Muhammad katanya tadi malam dia pergi yakni e, eh, ke dari Mekah Palestina ke langit dalam satu malam." Ah, ini kan nggak masuk akal. Kata apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jika Muhammad membawa berita lebih aneh daripada itu, saya percaya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah ada riwayat pernah berbohong satu kali pun. Makanya basicnya orang-orang musyrikin itu tidak bisa mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nggak pernah bohong. Kenapa kita percaya Allah firmankan? Bahkan di dalam di awal surah Al-Isra Allah ceritakan Allah memergikan mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na walaupun enggak masuk akal walaupun mungkin tidak relevan dengan zaman. Ya, saya pernah ya berdialog ya. Waktu itu awal-awal zaman Facebook ya. Tahun 2008-an kayaknya. Jadi ada bu dokter ini Kemudian dia mengatakan bahwasanya sunnah Nabi Muhammad mentahnik anak. Si bapak mengunyahkan kurma, kemudian mem memasukkan sebagian di antaranya ke langit-langit si bayi supaya dia kenyot. Ini sudah tidak relevan dengan zaman. Woi, kurang ajar nih perempuan. Mbak, tolong datangkan kepada saya data anak-anak yang minimal sakit perut atau mungkin maksimal sampai mati karena ditahnik sama bapaknya. Tolong Mbak, data. Jangan omong kosong. Bukan begitu pak, ini kan kandungan gulanya tinggi, ini akan berbahaya kepada pencernaan anak. Macam-macam alasan. Gini saja mbak, kalau anda tidak mau mentahnik anak anda, jangan lakukan, selesai urusan. Tapi ketika anda mengatakan ini tidak relevan dengan zaman, anda bermasalah dengan kami. Anda jago di bidang ilmu kedokteran, itu ranah Anda, jangan masuk ranah agama. Ya. Kalau itu adalah sunnah Nabi Muhammad, kita praktekkan, pasti aman. Semua wahyu Allah semua hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui praktek dan lisan Nabi Muhammad SAW pasti wahyu. Pasti untuk kebaikan hambanya. Enggak bakal enggak. Akhirnya komen saya dihapus. Wah kurang ajar komen saya dihapus. Contoh lain. Dan ini diantara contoh yang menjadi andalan orang-orang yang akalnya error untuk memasukkan syubhat keraguan-raguan di hati kaum muslimin dengan hadis-hadis yang jenisnya seperti ini. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Imam Bukhari loh ini ya. Jika masuk lalat ke dalam minuman kalian, maka celupkanlah ia. Karena salah satu di antara sayapnya mengandung racun dan di sayap yang lain mengandung penawar. Lalat masuk, celupkan, buang, minum, aman. Jangan masuk, celupkan, minum. Wah, nyangkut di sini lalernya. Celup, buang, minum. Oke. Okay. Kata sebagian orang, ini kan jorok. Masa hadis Nabi Muhammad seperti itu? Subhanallah. Anda meragukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak satu sabda Nabi Muhammad sama dengan menolak Nabi Muhammad seutuhnya. Menolak Nabi Muhammad seutuhnya sama seperti menolak 313 total semua rasul. Mau kita begitu? Bahaya. Pelajari Cari keterangan para ulama bagaimana supaya mudah memahami riwayat yang begini. Itu tugas kita, bukan kemudian main tolak. Salah. Bagaimana ya cara memahaminya ya? Allah berfirman, "Wa idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun." Ketika ajal mereka datang, mereka tidak bisa majukan sebentar atau mereka ulur sedikit pun enggak. Kalau udah ajal datang mati aja. Tak tanya Allah berfirman dalam hadis kursi yang mau dipanjangkan umurnya sambung tali silaturahim. Gimana dong cara memahaminya? Kalau umur sudah Allah tentukan, mati. Tapi kata Allah, yang mau panjang umur sambung tali silaturahim. Tuh, secara zahir bertentangan. Berkata Imam Ibn Khuzaimah, jika kalian mendapatkan ayat Allah dan ayat yang lainnya, ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad dan sabda yang lainnya, zahirnya seperti bertentangan, bawa kepada saya. Saya akan terangkan bagaimana cara memahaminya. Kita tinggal belajar cara memahaminya. Bukan kemudian sejak awal langsung main tolak. Wah, jorok nih. Subahatnya kan begini. Satu, bagaimana bisa dalam satu binatang kok ada racun dan ada penawar? Dua, bagaimana bisa seekor lalat ketika mencelok mesti mendahulukan sayap yang ada racunnya? Subhat dari orang-orang akalnya error. Kita masuk dunia binatang sebentar. Anggap aja Anda sedang nonton Net Geo ya. Masuk flora fauna. Oke. Okay. Jawaban ini sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaybah meninggal tahun 267 Hijriyah. 1200-an tahun yang lalu. Dan buku beliau ini di antara buku yang mungkin harus Anda miliki. Dalam bahasa judul bahasa Arabnya Takwil Mukhtalaful Hadis. Terjemahan Indonesianya Ensiklopedia Hadis volume 1 dikeluarkan oleh Bania Publishing. Beliau menyebutkan seratusan kasus ayat dan ayat, ayat dan hadis, hadis dan hadis yang dohirnya seperti bertentangan, yang dohirnya seperti tidak relevan dengan zaman, yang dohirnya seperti ini nih, jorok. Beliau terangkan detail bagaimana cara memahaminya. Warna bukunya warna pink kalau nggak salah ya. Ada di toko-toko buku ternama. Saya tidak ingin menyebutkannya. Saya bilang Gramedia kan gak enak ya. Ada di toko buku ternama. <laughs> sebenarnya. Ada lah pokoknya. <laughs> volume satu. Volume duanya yang saya tahu, volume duanya sekarang sepertinya dalam proses uh, buku Muskilul Athar, kalau nggak salah buku Muskilul Athar ingin mereka terjemahkan dengan kasus yang sama sebenarnya, menerangkan lebih luas lagi ayat dan ayat, ayat dan hadis, hadis dan hadis yang zahirnya seperti bertentangan dan diterangkan secara ilmiah oleh para ulama. Oke, okay, masuk dunia binatang. Di sana ada minuman, Bu. Minum-minum, Bu. Eh, sambil rebahan boleh, nggak apa-apa, santai. <laughs> Yang belum dapat buku banyak ya, Bu ya. Nanti kita kita kirim lagi. Nanti di data berapa orang yang belum dapat, Eh, kita akan kirim uh, yang untuk yang belum dapat. Buku itu untuk perempuan-perempuan yang sudah pakai jilbab tapi masih 20-25 persen masih ala kadarnya lah. Terkadang jilbabnya seperti pocong gitu ya. <laughs> Terkadang jilbabnya seperti sembari terapi akupunktur, pentul pentul pentul pentul pentul banyak banget jarumnya. Ini pakai jilbab apa mau terapi akupunktur ini? Ada lagi yang jilbab dililit, dililit, dililit. Bunuh diri. Ya Allah. Ya, yang untuk yang begitulah, yang sudah pakai jilbab sebenarnya, tapi ingin lebih sempurna, ingin lebih baik, buku itu jawabannya. Kalau misalnya yang belum pakai jilbab, bukan buku ini. Yang belum pakai jilbab, bukan buku ini. Buku lain berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Itu yang harus mereka pelajari. Taat dulu sama Allah. Ini untuk penyempurna. Saya tanya tadi ke panitia, mungkin e, semua anda jika hadir 300-an lebih katanya, kita akan kirim sisanya insya Allah. <clears throat> Kalau misalnya sebagian anda, saya yakin sudah level pakai cadar, maka mungkin bisa diberikan kepada temannya yang betul-betul pengen baca. Jangan nanti, ya boleh deh, diambil bukunya buat ganjel pintu. Bah, kurang ajar. Oke, okay, kita lanjutkan. Uh, jawaban syubhat. Jawaban syubhat. Ini hadisnya kayaknya nggak selesai nih. Gak apa-apa lah. Jawaban syubhat. Uh, syubhat satu, mereka mengatakan hadis ini padahal riwayat Imam Bukhari. Bagaimana mungkin di dalam tubuh seekor lalat, eh, di dalam tubuh e, seekor binatang ada racun, ada penawar di tubuh yang sama. Wah, nggak mungkin ini. Subhanallah. Keterangan Imam Ibnu Qutaibah. Ingat ya, 1200 tahun yang lalu. Teknologi ya pasti jauh lah. Nggak bakal kemudian kita bisa tahu detail kehidupan binatang seperti zaman sekarang. Sampai kadang-kadang kamera itu masuk lubang-lubang mereka, yakni lalat eh, masuk lubang eh, semut meng, meng, mengamera aktivitas mereka dulu ini zaman dulu. Kata beliau, coba perhatikan binatang yang lain dulu sebelum kelalat. Kata beliau, tahukah Anda bahwasanya bisa ular itu obatnya adalah di daging ular itu sendiri. Artinya di binatang lain Allah ciptakan hal yang sama. Ada racun, ada juga penawar. Contoh lain. Kata beliau. Kala jengking. Sama. Ada bisa dan ada penawar di bagian perutnya. Artinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dengan dua hal yang berbeda. Di dunia nyata pun misalnya tahu tahu magnet ya Bu ya. Ya. Magnet itu kan satu benda. Terkadang kalau di dihadapkan begini bertolak belakang dia padahal benda sama. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal yang seperti ini. Di binatang yang lain pun ada. Syubhat yang kedua, bagaimana mungkin lalat itu ketika masuk ke, bina, eh, ke binatang lagi, ke air, kok selalu bisa kemudian meletakkan sayap yang ada racunnya dulu? Kalau kita nggak celupin, nggak ada penawar. Kata beliau, juga perhatikan binatang yang lain dulu. Kan subat mereka, binatang kan nggak berakal. Gimana mereka selalu bisa seperti itu? Ketika mencrok di mulut seseorang, mesti narok sayap yang ada racunnya. Kata beliau, perhatikan binatang yang memiliki tanduk atau antena. Kata beliau, ambillah tepung, kemudian lemparkan ke binatang tersebut. Contoh kumbang misalnya ya, kumbang-kumbang di taman Kumbang jangan dilanjutin itu lagu dangdut. <laughs> Lempar tepung ke kumbang. Set. Campur air, campur telur jadi martabak. <laughs> bukan, bukan. Campur, te, eh, lempar tepung ke kumbang. Set. Kata beliau, perhatikan bagaimana cantiknya dia membersihkan tubuh dia. Dia pasti rapi sekali. Pertama kali sekali akan dia bersihkan adalah antenanya atau binatang apapun yang ada antenanya. Dia akan bersihkan antenanya dengan sepasang kaki yang paling depan. Selesai, sudah bersih, dia akan bersihkan sepasang kaki yang paling depan dengan kaki yang ada di belakangnya. Begitu terus, binatang apapun, sebanyak apapun kakinya, rapi, dia akan bersihkan dari depan sampai belakang. Pertanyaan beliau, siapa yang mengajari binatang ini begitu? Dua, kucing. Tahukah Anda kucing itu terlahir dalam keadaan buta? kucing itu lahir buta. Syukur di sininya nggak ada monyet ya. Kalau lahir buta ada monyet, wah si buta dari gua hantu dong. <laughs> Nggak dia terlahir buta. <laughs> Aduh. Saya sukses padahal di setengah jam pertama saya nggak bercanda. Kenapa bercanda lagi? Eh serius bu, serius. Dia terlahir buta. <laughs> Dan ketika dia terlahir dia mesti pup. Kata Syekh, Perhatikan bagaimana usaha kucing ini dengan tangannya yang sangat masih lemah, masih sangat lemah, dan kemudian dengan mata yang buta, dia berusaha mengendus di mana letak pup dia, dan dia berusaha mengais apapun yang ada di sekitar dia untuk menutupi pupnya. Kata beliau, siapa yang ngajari kucing kecil ini begitu? Kalau subahatnya adalah binatang gak punya akal. Tiga, binatang tupai. Pokoknya kita seakan-akan pian sedang nonton Net Geo ya. National Geographic Channel. Bukan Hang TV. uh, <laughs> eh, tupai. Tupai kalau sudah mencuri buah kenari dari Donald bebek biasanya, curi. Dia, dia mesti akan simpan di bawah tanah untuk persiapan makanan hari-hari berikutnya. Kata mereka, eh kata beliau, perhatikan kalau di malam bulan purnama, dia pasti kemudian akan jemur yakni eh, buah-buah kenari ini di bawah yakni ya, cahaya rembulan. Selesai, tiga hari rembulan sudah selesai, dia akan simpan lagi ke bawah tanah. Tetap kemudian buah ini akan mengeluarkan tunas, pengen jadi pohon. Dia toreh-toreh, supaya nggak jadi po, tunas. Karena ini buat saya simpanan makanan. Pertanyaan beliau. Siapa yang ngajari tupai ini begitu? Mereka memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa akal. Tapi Allah berikan mereka gharizah namanya, insting. Maka yang mengajari lalat adalah sama siapa yang mengajari lalat ini, tupai ini, kumbang ini, kucing ini semuanya Allah. Hei, kamu kalau misalnya mencolok ke minuman seseorang, letakkan dulu sayap yang ada racunnya. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan mereka. Simple. Dan kalau kita tidak celupkan, maka tidak ada penawar. Wallahu alam bisawab. Kita harus patuh dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak relevan lagi dengan zaman, sekalipun mungkin sebagian di antaranya bagi sebagian orang jorok. Itu sabda sami'na wa ta'na. Kembali kepada hadis. Wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka la ubali. Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepada Aku dan berharap kepada Aku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan dan aku tidak peduli. Ada beberapa faedah pada potongan pertama firman Allah ini. Satu, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, baik itu doa ibadah atau doa masalah. Doa itu ada dua, ada doa ibadah yang biasa kita lakukan ketika sholat dan lain sebagainya. Ada doa masalah, doa betul-betul permintaan dan permohonan. Ketika kita berdoa, itu harus sertakan amalan hati yang lain. Apa itu? arroja pengharapan. Yang namanya doa itu harus penuh dengan pengharapan. Tidak boleh kemudian lalai apalagi main-main. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin akan dijawab. Itu adab ya. Ada berdoa yang bisa kita ambil faedahnya ketika berdoa yakin ini akan dijawab bisa cepat bisa lambat karena ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah tidak akan menjawab satu doa yang muncul dari hati yang lalai apalagi main-main biasa terlihat dari cara ngangkat tangannya bu doa ya tapi ngangkat tangannya nggak nggak semangat di atas paha begini. Amin. Amin. Sambil ngantuk lagi. Amin. Kenapa? Ceramah ustadznya kelamaan, lapar. <laughs> Aminnya nggak serius. Kata Bara bin Azim, Anas bin Malik dan banyak sahabat meriwayatkan, kami melihat Nabi Muhammad ketika berdoa mengangkat tangannya sejajar dengan bahu di depan dada. Terkadang tangan beliau telapak bagian dalam ini menghadap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang menghadap ke langit. ada Nabi Muhammad ajarkan. Dan ini diantara bukti serius minta. Ngangkat tangannya aja serius. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu maha malu, Allah malu kalau hambanya berdoa dan ngangkat tangan, Allah malu kalau Allah menjawab nol. Maksudnya Allah malu kalau tidak Allah kabulkan ketika kita doa angkat tangan. Walaupun tidak semua momen kita kemudian angkat tangan. Seperti kasus kami misalnya kaum laki-laki kita ke Jumatan, imam khutbah dan dia kemudian menyebutkan doa, itu di antara momen di mana Nabi Muhammad tidak ajarkan angkat tangan. Atau misalnya ketika kita di dalam sholat, kemudian kita berdoa, kemudian kita angkat tangan, enggak juga. Kan ketika tahiyat kita dibolehkan tuh doa tuh ketika tahiyat, doanya selesai, ini kami dumaji, hmm, selesai. Kita boleh kemudian berdoa. Enggak gini juga kita, enggak. Ada momen-momen enggak boleh memang. Merujuk kepada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma arzuqni in walakin liya'zim mas'alatahu fa inna Allah la mukriha fa inna Allah yaf'alu ma yasha la mukriha lahu kama qala sallallahu alaihi wasallam jangan pernah salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengatakan ya Allah ampuni aku ya Allah rahmati aku ya Allah berikan aku rizki terserah engkau ya Allah menurut kehendakmu jangan kasih embel-embel itu nggak boleh lihat liya'zim masalah atau dia harus serius dengan permintaannya ampuni aku ya Allah eh, diampuni syukur enggak juga gimana lagi ya terserah engkau ya Allah nggak boleh begitu kalau doa berikan aku rizki ya Allah ya banyak syukur kalau dikit oh, masa dikit ya Allah ya, jangan gitu ah nggak bisa begitu Eh, rahmati aku ya Allah. rahmati syukur ya enggak gimana ya terserah engkau ya Allah. Enggak boleh. Serius dengan permintaannya. Ampuni aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Berikan aku rizki ya Allah. Karena kata Nabi Muhammad tidak ada yang memaksa Allah. Allah melakukan yang Allah mau. Tidak ada yang memaksa Allah. Minta aja dengan penuh pengharapan. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita ketika beribadah itu harus dengan pengharapan. Tidak cukup ibadah itu kemudian ada amalan hati cinta karena taat Allah dan Nabi yang enggak. Harus ada pengharapan pahala surga dan juga amal hati yang lain takut dan cemas akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu asal minta ya. Serius mintanya. mengharap bahwasanya Allah akan ampuni. Tapi perhatikan ya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cuma lisan yang memohon ampunan, misalnya memohon ampunan ya. Tidak cuma lisan. Astaghfirullah, Tub alayya terima taubat saya ya Allah. Aku minta ampun. Enggak cukup. Harus ada amalan. Berkaitan dengan ketaatan, dia menjadi taat. Berkaitan dengan kemaksiatan, dia tinggalkan maksiatnya. Itu taubat yang benar. Itu minta ampun yang benar. Lisan dia berkata-kata, prakteknya juga ada. Jangan kemudian lisan selalu minta maaf, selalu minta ampun, tapi maksiat jalan terus. Itu ngejek namanya. Sama seperti orang belum nikah, kemudian doanya, "Ya Allah, berikan aku anak ya Allah." Eh, ente belum nikah. Itu ngejek namanya. Atau minta anak tapi nggak nikah-nikah. Itu ngejek kata Syekh Muhammad bin Shalih Lisan berkata-kata, prakteknya juga ada. Faedah yang lain dalam potongan ini, firman Allah, "Wala ubari" dan aku tidak peduli. Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, selama kamu mau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni semua dosamu sebanyak apapun yang pernah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Ada poin di sini. Allah menafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala ketidakpedulian. Contoh lain untuk mendekatkan pemahaman. Firman Allah Subhanahu wa taala Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala bidhallam, berbuat zalim kepada hambanya. Allah menafikan kezaliman dari dirinya. Hadis qudsi yang lain Allah berfirman, "Ya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wahai hambaku aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku artinya Allah mampu berbuat zalim tapi Allah nafikan sifat zalim dari diri Allah Subhanahu wa taala maka prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah berkaitan dengan asma dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan salah satu sifat dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah menafikan sifat zalim, berarti kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya yaitu Allah Maha Adil. Bahkan jika ada sifat yang levelnya di atas keadilan, Allah memilikinya. Bagaimana tidak? ketika Allah berfirman kepada para malaikat pencatat amal kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika hambaku berniat melakukan perbuatan baik, maka tulis satu pahala. Jika dia melakukan niatnya tersebut, tulislah sepuluh pahala. Dan jika hambaku berniat untuk melakukan perbuatan yang buruk, jangan tulis dulu. Jika dia melakukannya, maka tulis satu dosa. Kalau ngomong adil ya, orang baru niat baik, orang baru niat buruk, ya jangan ditulis dong, baru niat doang. Yang baik dilakukan, yang buruk dilakukan, satu pahala, satu dosa. Itu adil namanya. Tapi Allah di atas keadilan. Dalam hal ini, Allah menafikan sifat kepedulian dan aku tidak peduli. Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, aku tidak peduli. Aku akan ampuni. Artinya makna sebaliknya harus kita tetapkan Allah sangat peduli dengan hamba. Selama hamba itu berdoa kepada Allah, selama hamba itu minta ampun kepada Allah dengan pengharapan akan diampuni, maka Allah akan ampuni. Tapi perhatikan ya, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh ini sangat penting. Nabi Muhammad SAW menceritakan seorang laki-laki yang sedang safar Rambutnya berdebu, bajunya compang-camping. Mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Perhatikan. Salah satu dari empat yang dilakukan oleh laki-laki ini itu sudah bisa kemudian untuk menjawab doanya. Artinya ketika dia berdoa harusnya sudah Allah jawab dengan salah satu dari empat ini. Satu, dia sedang safar. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka Ada tiga doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi Muhammad menyebutkan salah satunya da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini melakukannya. Harusnya pasti Allah jawab. Dua, dia betul-betul fokus ketika beribadah. Dia tidak perhatikan lagi tampilan dia yang berdebu rambutnya, compang-camping bajunya. Yang penting saya ingin memohon kepada Allah satu doa. Tiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan. Allah malu kalau tidak menjawab doa seorang yang mengangkat tangannya ketika berdoa. Empat, dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Hai Tuhanku, hai Tuhanku. Dia melakukan doa dengan bertawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang paling banyak penyebutan Rabb itu dalam doa. Ya Rabbi, Rabbana. Tapi subhanallah kata Nabi Muhammad SAW wa ma'kalu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah tapi makanan dia dihasilkan dari yang haram Minuman dia dihasilkan dari yang haram. Baju dia dihasilkan dari yang haram. Gizi yang masuk ke dalam tubuh dia dihasilkan dari yang haram. Bagaimana doanya mau diterima Allah? Penting ya. Asupan makanan penting. Mudahan para bapak-bapak mendengarkan kajian ini. Ini tugas kita sebagai kepala keluarga mengais rezeki Allah yang halal dengan cara yang Tugas kita sebagai keluarga berkaitan dengan rizki cuma dua. Mengais rizki yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Banyak dan sedikit bukan urusan kita lagi. Dan anda semuanya para istri, doakan kami kemudian mudah mengais rizki yang halal. Karena kita akan makan bersama. Yang sangat berimbas kepada doa yang kita panjatkan. Itu satu sisi ya. Kenapa terkadang doa itu tidak Allah jawab? Mungkin sesuatu yang masuk dalam tubuh ini dihasilkan dari yang haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nabata min suhtin fannaru awlalahu." Apa yang tumbuh jadi daging dalam tubuh ini, tapi dihasilkan dari yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ada orang yang betul-betul makanannya halal dihasilkan dari yang halal, tapi tak kunjung dikabulkan juga. Maka di antara pendapat Syekh eh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, Allah menginginkan kebaikan dari hambanya ini. Bagaimana praktiknya Ketika dia berdoa dan belum terkabul, kan akhirnya dia doa lagi. Ketika dia berdoa dan menanti dan belum terkabul, kan akhirnya dia doa lagi. Kata Imam Nuqayyim, itu yang Allah mau. Allah ingin dia selalu menghamba. Allah ingin dia selalu berdoa dan memohon. Itu yang Allah suka. Butuh waktu. Nabi aku lama sekali kemudian hingga bertemu dengan Nabi Yusuf. Puluhan tahun tapi dia bersabar dan dia akan dapatkan. Wallahu a'lam bisawam. Potongan yang kedua secara singkat kedua dan ketiga. Ya benar Adam, hai anak Adam. Lau balagat dhunubuka ananas sama, jika dosamu setinggi langit. Femastaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, niscaya aku akan ampuni. Ampunan Allah begitu luas. Dosa orang ini begitu banyak. Masa lalu dia begitu kelam tapi selama kamu minta ampun kepadaku kata Allah, aku akan ampuni. Walaupun dosamu memenuhi awan di langit. Banyak sekali dosa orang ini. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya jika kamu ataitani mendatangiku, kapan? Di hari kiamat. Dalam potongan ini ada dalil semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Yang kita lakukan, yang kita persembahkan dan jejak yang kita tinggalkan semuanya tercatat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah kata Allah dalam surah Yasin ayat 12, sesungguhnya kamilah yang telah yang yang menghidupkan yang sudah mati dan kami yang mencatat semua yang mereka telah persembahkan dari amal-amal mereka dan bekas-bekas dari jejak-jejak mereka. Jejak yang baik ataupun yang buruk. Kemana langkah kaki kita pernah melangkah semua tercatat bahkan di antaranya adalah jejak-jejak kita di dunia maya. Tinggalkan status yang baik di Facebook. Tinggalkan video yang baik di Instagram. Tinggalkan status yang baik atau tweet yang baik di Twitter. Tinggalkan jejak-jejak yang baik. Ketika kita meninggal itu semuanya masih dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah persembahkan dan yang kita tinggalkan Allah catat semua. Dan sangat merugi sebagian orang yang dari tulisannya menghasut kaum muslimin. Yang dari tulisannya mengadu domba kaum muslimin. Yang dari statusnya bikin pusing orang. Memasukkan syubhat ke hati orang. Woi bahaya ini. Bagaimana kalau itu puluhan, ratusan, ribuan status dia begitu di Facebook, di Instagram, dia bikin foto-foto kemudian menyebar. Subhanallah. Anda bisa mati kapanpun. Dan semua itu Anda tinggalkan. Tidak ada yang bisa menghapus. Kenapa? Nggak ada yang tahu password Anda. Anda tinggalkan begitu saja ribuan status semuanya jelek. Isinya mengejek, isinya menghasut, isinya memfitnah, isinya na'udzubillah menjelekan ustadz Anda yang memberikan Anda ilmu dan banyak terjadi. Wajar ilmu kita tidak berkah kenapa? Ama ustadz kita sendiri kita kurang ajar. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Imam Syafi'i itu ketika dia membuka halaman buku di depan Imam Malik ketika beliau menuntut ilmu, beliau membukanya sangat pelan sekali. Kenapa? Tidak ingin Imam Malik mendengarkan suara lepetan buku. Pelan-pelan sekali beliau membuka hormatnya beliau kepada gurunya setinggi itu. Wajar kalau ilmunya sangat berkah sekali Imam Syafi'i. Sampai sekarang, 1200 tahun setelah beliau meninggal, beliau meninggal 204 Hijriah. Ilmunya masih kita pelajari. Kenapa? Berkah. Kalau kita kan enggak, bukan kita yang di sini ya, ibu-ibu yang di luar sana. Pengajian dia sibuk tuh sama posting Instagram. Sis, Cek Instagram kita ya. Jilbab murah kok. <laughs> Lagi kajian ini. Jualan juga dia. Kadang-kadang momennya gak tepat lagi. Orang lagi adu argumen gitu ya, lagi seru adu argumen tentang agama, muncul dia. Cek IG kita dong sis, hei apaan nih orang. <laughs> Postingnya waktu kajian lagi. Sambil makan snack sambil minum. Buka yang lain, wow ada martabak, ada terang bulan. Ini mau kajian apa jualan nih? <laughs> Ya Allah, jangan ya. Itu ibu-ibu yang di luar sana. Mudahan gak pindah ke sini. Yang terakhir. <laughs> yang terakhir. Wahai anak Adam, Jika kamu mendatangi aku di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, seberat bumi, seluas bumi, seisi bumi dosa. Kemudian kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Tidak syirik yang besar, tidak syirik yang kecil seperti sum'ah, tidak syirik yang kecil seperti ria. Beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin didengar orang kebaikannya. Enggak. Dia datang kepada Allah dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi datang dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi juga, seisi bumi juga, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf saya mohon Maaf, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan cuma beliau kemudian yang mengatakan atau menggabungkan dua derajat hadis. Beliau sering sekali mengatakan hadis hasan sahih. Beliau gabungkan dua derajat keabsahan sebuah hadis, sahih dan hasan. Tapi kata Imam Imam Katsir menyebutkan saya maksud beliau saya tahu. Hadis ini levelnya di atas hasan tapi di bawah sahih. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bisa dipakai sebagai hujjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan eh, pakai kertas atau pakai mic ini? Langsung Ustaz. Oh, silakan, silakan. Oke. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Uh, saya mau nanya tentang uh, lalat tadi, Ustaz. Oh ya sekiranya lalat itu uh, masuk ke makanan kita yang dalam gulai ya lah sekiranya gitu. Hmm. Uh, kita nggak eh, nggak uh, tak ketahuan bahwa dia masuk langsung kita panasin gitu. Hmm. Itu bagaimana Ustaz? Oh. Lalat tapi masuk ke gula ya? Uh, uh, ya, tapi sudah kita panasin gitu. Kita oh. panas baru kelihatan oh udah dipanas ini ada lalat tadi gitu. Ah, iya. Uh, syukur, yeah. uh, syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW memang menyebutkan masuk ke makanan dan minuman kalian. Masuk ke makanan dan minuman kalian. So, celupkanlah. Masukin, buang. Wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Janji Nabi Muhammad. Karena salah satu di Nabi Muhammad tidak menyebutkan sayap kanan kiri ya. Salah satu mengandung racun, yang lainnya mengandung penawar. Maka ketika kita celupkan di makanankah, di gulaikah, dia akan ada penawarnya dan buang. Wallahu a'lam bishawab. Aman. Dan harus yakin dengan sabda Nabi Muhammad kalau misalnya orang itu mulai ada sedikit keraguan di salah satu sabda, itu bisa berkembang nanti di sabda-sabda yang lain. Kenapa? Karena syubhat sudah masuk oleh syaitan. Allah. Selanjutnya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sampai di mana batasan seorang istri menggunakan nafkah dari suami uh -huh. yang masih mendapatkan rizki dari yang haram atau subahat? Barakallahu fiik jazakallahu khair. Iya. Satu. Kalau misalnya suami Anda, suami kaum muslimat, mereka masih bergumul dengan sesuatu yang haram. Maka seharusnya dia yakin akan rizki Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala begitu luas Allah Subhanahu wa taala berfirman Jangan langsung mengambil pendapat bahwasanya saya menyuruh resign ya. Entar dulu, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa nushur." Surah Al-Mulk ayat 15. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini gampang untuk kalian, mudah untuk kalian. Maka jalanilah, tapakilah jalan-jalannya, gang-gangnya dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang suami Anda masih mendapatkan rizki dari perkara yang syubhat tidak bisa kemudian langsung dia berhenti kemudian mencari rizki yang lain. Maka harus ada persiapan. Dia harus mencari celah di yang lain kemudian yang ini dia tinggalkan. Karena kita harus memberikan solusi kepada kaum muslimin. Riba haram, tinggalkan, resign. Ini haram, yakni resign. Tapi kemudian dia memberikan solusi. Bingung kaum muslimin. Galau mereka. Mereka harus memberikan makan ke anak dan bininya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sembari selesaikan urusan riba ini, urusan yang haram ini, tapi Anda harus mencari celah di lain untuk rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Allah pasti akan berikan rizki ketika kita berusaha. Nabi Muhammad menyebutkan satu contoh yang sangat kecil sekali. Dengan rizkinya seekor burung. Kata Nabi Muhammad, dan ini diantara ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah, mereka selalu menggabungkan antara tawakal dan ikhtiar atau usaha. Kata Nabi Muhammad, jika kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal. Usaha dulu, serahkan sisanya kepada Allah. Cari dulu, serahkan sisanya kepada Allah. Selesaikan ini dan kemudian cari celah yang lain dulu, sisanya biarkan Allah Subhanahu wa taala melakukan sisanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Anda, kepada kamu rizki sama seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan seekor burung? Karena burung itu rizkinya sempit, Makanan burung sempit. Minuman burung sempit. Burung kemudian nggak bisa milih dia. Wah, hari ini nasi padang nih. Besok kayaknya sate kambing enak nih. Enggak. Wah, ini hari Ahad. Wah, saya kondangan nih. Enggak bisa burung begitu. Atau besok beli pizza? Enggak. Makanan burung, biji-bijian, Makanan burung, binatang-binatang yang kecil yang bisa dia totol. Minumannya pun nggak kayak kita. Kita kadang-kadang jus aja, jus mix. Satu jus tapi isinya ada tiga buah, empat buah, lima buah. Sampai rasanya hancur. Wah, jus apa nih? Saking luasnya rezeki minuman kita. Mau minuman apa? Kopi? Teh? kopi susu, cappuccino, cappuccino cincau, cappuccino jengkol. Wih, macam-macam minuman itu. <laughs> Rizki kita luar yang saya ingin sampaikan, rizki kita luas sekali. Nabi Muhammad mencontohkan dengan binatang yang rizkinya sangat sempit. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Takhdu khimasan wa taruh bitanan. Burung itu pergi di pagi hari, di awal siang, itu dalam keadaan perutnya lapar dan pulang di sore hari perutnya mesti kenyang. Kenapa? Karena dia mencari. Karena dia berusaha. Apalagi kita manusia yang rizkinya begitu luar biasa luas. Di Batam ada yang jualan Eh, bensin eceran nggak? Bensin eceran ada? Ada, oke. Okay. Orang jual bensin eceran saja, itu terkadang, eh jangan bensin dulu. Orang ibu-ibu yang di pasar, mak-mak tuh yang jual sayur sama jual ayam, kadang-kadang mereka berdampingan. Semuanya jual ayam potong. Semuanya jual sayur. Tapi semuanya dapat, kenapa? Karena semuanya mencari. Padahal berdampingan dan dagangannya sama, proxy. Semuanya jual handphone lima lantai, jual handphone. Allah kasih, kenapa? Karena mereka mencari. Apalagi misalnya, kemudian jarak kita dengan toko yang lain itu jauh. Per satu kilo ada orang jual bensin, eh, ini, eh, eh eceran, ada yang jual pulsa. Jaraknya bahkan mungkin berjauhan. Tambah luas lagi rezeki kita. Apalagi kemudian dagangan kita unik seperti tadi. Orang jual cappuccino cincau, kita jual cappuccino jengkol. Rasanya ya bodo amat, yang penting kan unik. Nah, cappuccino pete boleh, boleh. Itu di antara mana? Famsu fi kibiha. Jalani jalan-jalannya, masuki telusuri gang-gangnya rezeki Allah banyak. Terkadang syaitan yang memasukkan syubhat itu. Tugas istri selain berdoa juga boleh membantu. Berapa banyak bahkan mungkin 90% yang jualan online itu kaum perempuan yang ada di rumahnya, para akhwat. Luar biasa. Rizki Allah luas. Saya bisa ngomong begini, saya pribadi pernah kemudian jatuh di bisnis riba. Subhanallah. Mudahan ini bukan aib, aib sebenarnya tapi saya ingin berikan faedah. Mudahan e, bukan bagian dari bercerita masa lalu yang tidak layak. Saya pernah main riba. Bisa Anda bayangkan, lulusan Madinah main riba. Seperti orang kesetanan. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yang makan harta riba seperti orang kerasukan. Ilmu syar'i samping. Istri mengingatkan, saya bantah. Kala itu penghasilan per bulan katakanlah misalnya saja ya. Misalnya per bulan sebelum main riba misalnya 50 juta perputarannya. Tak tanya datang nih. Bank Bank konvensional, bukan bank Udin atau bank Somat, bank konvensional. Datang, Pak, ini ada pinjaman Pak. 100 juta tanpa anggunan Pak. Tanpa anggunan. Karena ulun memang belum, saya memang belum pernah, belum punya apa-apa. Rumah belum punya, aset nggak punya. Wah, tanpa anggunan nih. Bisnis lagi pengen berkembang nih. Sudah gelap mata. Ilmu syar'i samping. Kenapa? Ingin mengambil dunia. Ambil. Singkat kata ambil. Tak taunya ketika pakai duit riba itu uh, per bulannya itu dua kali lipat. Yang misalnya biasa tadi 50, ini per bulan itu mesti 100. uh, luar biasa. Betul-betul wah, ini bisnis luar biasa ini. Tapi tak taunya ketika dihitung-hitung tidak ada sedikit pun yang bisa saya tabung. Semuanya habis begitu aja. Dan kala itu istri saya hamil anak yang kedua. Dan sekarang saya mendapatkan imbas buruknya. Anak kedua saya itu nakalnya na'udzubillah. Mengerikan sekali. Terkadang cuma bisa memusut atau mengelus dada dan istri mengingatkan. Ingat nggak dulu ketika saya hamil ini kamu main riba. Begini hasilnya. Kau memberikan kepada kami makanan yang haram. Ibu-ibu tahu kemoceng kan ya? Anak saya itu kecil orangnya. Satu kelas wajah semua teman-temannya dikemoceng sama dia. Bahkan yang lebih gede dari dia dikemoceng sama dia, nggak ada yang berani. Hei, anak ustad. Ya Allah. Yang kami sadari, saya waktu itu belum sadar. Yang menyadarkan adalah istri. Ketika hamil ini, kamu main riba. Kita makan harta haram berimbas kepada akhlak anak. Waktu itu sering cekcok, ya sering cekcok. Saya nasihati orang sana sini tentang akhlak, tentang tutur kata, sama bini ribut terus. Di zaman itu 2007-2008. Kenapa? Imbas syaitan kerjaan ini, harta haram. Mengerikan. Saya bisa bercerita saya pernah mengalaminya. Berkah dari bisnis itu sudah Allah cabut. Dulu sebelum main, sebelum main riba, sebelum main bank, bisa nabung. Sampai punya dua motor. Saya punya, bisa beliin istri juga. Belum main bank, bisa beli dua motor. Ketika main di bank, sibuk bayarin hutang. Belum lagi debt kolektor yang datang. Ya Allah, itu kehormatan kita sebagai seorang ustadz habis. Mereka datang dulu ketika menawarkan perempuan-perempuan cantik dengan kata-kata yang lembut. Pas nagih, ya Allah yang datang. Preman yang datang. Seperti preman yang tadi malam. Tatonya banyak, tulisannya Slipknot. Tapi dengerin lagu Raisa. <laughs> Subhanallah. Dia datang itu ya. Dia datang itu bukan mencari Pak Hairul mana. Pintau kata-katanya apa? Mana ustadznya? Ya Allah. Terlambat bayar bulanan satu atau dua hari saja. Habis. Betul seperti perkataan para ulama. Ada di bukunya Ustaz Ahmad Zinuddin. Hina karena hutang. Kata para ulama, yang namanya hutang itu hamun bin laili wa dhulun bin hamun bin laili wa dhulun bin nahar. Hutang itu bikin galau di malam di malam hari, bikin malu di siang hari. Dari seribu orang misalnya ada di hadapan saya sekarang misalnya, saya akan sangat kenal dengan satu orang yang saya pinjam duitnya. Malu belum bayar. Makanya kalau misalnya orang ya pengen setiap hari itu olahraga mengeluarkan keringat, gampang kok banyakin hutang ditagih itu udah keringetan. Gak usah fitness, keringetan aja tebar. Kenapa? Ada yang nagih hutang. Paman panci lewat, paman ini lewat. Sis, kok sekarang ada kurusannya? Iya nih banyak hutang keringatan tiap hari. <laughs> ya Allah. Subhanallah. Tinggalkan ya. Tugas Anda mengingatkan suami. Kemudian sisanya doakan. Bisa bantu, top lagi. Ingat, jangan pikirkan pendek. Jangka panjang. Bagaimana itu membentuk karakter seorang anak dari harta yang haram? Panas. Wallahu a'lam bishawab kais rizki yang halal dengan cara yang halal banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Anda sekarang sedang bergumul dengan riba, berusaha sebisa mungkin keluar darinya secepat mungkin. Bayar, selesaikan. Di saat yang sama ketika Anda bayar dan berusaha menyelesaikan, cari celah rizki Allah yang lain yang halal. Insya Allah diberkahi, walaupun sedikit. Banyak, tapi kemudian dari harta yang seperti itu, untuk apa? Ya, hati kita malah sempit, tidak pernah akan merasa puas. Jangan-jangan itu bagian di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala orang yang lupa akan Allah, orang yang akan orang yang lupa akan zikir kepada Allah. Dia ambil semua yang haram. Kaya dia, banyak rumahnya, luas rumahnya, sewaannya bahkan mungkin 30 pintu. Hei, luar biasa. Rumah dia saja itu istrinya kalau bangun subuh nyapu, selesai nyapu maghrib. <laughs> Lebay ya, eh, sorry. Maksudnya rumahnya gede banget maksudnya. Nyapu, nyapu nih pagi-pagi istrinya nih. Nyapu, ngepel. Contohnya udah selesai. Allah berolah Allah Wah maghrib aja nih. Luas. Kaya sekali. Tapi hatinya sempit. nggak pernah merasa puas. Lawang haram. Wallahu alam bisawab. Hidup itu yang enak pas-pasan. Pas pengen punya mobil, ada duit. <laughs> Pas pengen bikin rumah, ada duit. Nah itu enak tuh hidup pas-pasan tuh. Pas ada yang nagih, ada duit. Nah, kan enak. <laughs> Allah Yang lain? Ya nah Ustaz mungkin dari kami mohon nasihatnya dan motivasi untuk kami para umahat baik yang belum berkeluarga maupun sudah untuk tetap e, bisa meluangkan waktu terlebih ilmi dan istiqomah di jalan sunnah ini Ustaz mohon doanya dan mohon motivasi serta mungkin solusinya Ustaz motivasi untuk uh, tetap kami talabil ilmi syari. Karena di Hang ini kita ada kelas-kelas, kelas ikro, tahfiz, tahsin, bahasa Arab. Jadi ya. mungkin memotivasi teman-teman lah Ustaz. Oh, ya itu aja Ustaz. Memotivasi teman-teman yang pengajar atau uh, umahat semua. Oh, siap. Iya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh sorry firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah uh, eh, An-Nahl apa Anfal ya ayat 6 um, eh, ayat eh, uh, 79 kalau enggak An-Nahl Al-Anfal Oke, okay. Allah berfirman, tolong dicek ya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun Nahu hayatan thayyibah Barang siapa yang beramal saleh, apapun itu bentuknya. Hadir ke pengajian, ngajari anak mengaji, berdakwah, menjalankan ketaatan, detail rukun Islam. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh betul-betul kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib, yang layak, yang baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami akan balas dia nanti di akhirat lebih baik dibandingkan amalan yang mereka lakukan." amal saleh. Itu adalah motivasi. Belajar dulu, berilmu dulu, tuntut ilmu dulu. Tundukkan hati ini, tundukkan jiwa ini untuk mau nuntut ilmu. Kenapa? Karena kita nanti akan beramal. Bagaimana kita akan beramal kalau ilmunya nggak punya? Tundukkan hawa nafsu ini jihad yang paling besar kata Imam Al-Qurtubi. Jihad yang paling besar itu jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Tundukkan jiwa ini untuk mau menuntut ilmu. Sekarang Anda sedang lakukan subhanallah. Anda bisa kemudian jalan-jalan, Anda mungkin bisa makan-makan, Anda mungkin bisa shopping dan lain sebagainya, tapi Anda menundukkan hati ini untuk mau ke, untuk hadir di majelis ta'lim. Satu, Dua, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau terlalu banyak nuntut ilmu tapi tidak diamalkan, takutnya futur. Kemalasan akan datang karena tidak dipraktekkan. Mungkin dari perkara-perkara yang ringan. Bertemu dengan sesama kaum muslimat, Assalamualaikum. Bertemu dengan sesama kaum muslimat, Assalamualaikum, salaman. hadir pengajian sama-sama. Ada kemudian teman yang sedang berbuat zalim ketika ingin melakukan sebuah kesalahan, nasihati. Kata Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, Wahai Rasul, kalau saudara kita sedang terzolimi, standar dong, oke okay, kita tolong. Tapi bagaimana menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim? Kata Nabi Muhammad, ambil tangannya, stop dia dari perbuatan zalimnya. Ada pengen ibu-ibu nih, ada ibu-ibu yang pengen bergunjing nih, nasihat, Selamatkan dia dari kezaliman yang akan dia lakukan kepada saudaranya dan membuat dia rugi sendiri. Amal. Berilmu amalkan secara individu pribadi dan berdakwah dakwahkan walaupun cuma menyebarkan SMS, walaupun cuma menyebarkan broadcast pengajian. Mungkin mendari atau via Anda Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang hidayah karena broadcast Anda, karena SMS Anda, yang Anda sebarkan kepada teman-teman tak taunya dia mau datang ke pengajian karena dia datang kemudian tersapa hidayah. Oi, kata Nabi Muhammad, la ayyah diyallahu bika rajulan dan khairun laka min humrin na'am. Karena sebabmu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang itu lebih baik daripada unta-unta merah. Pahalanya besar sekali maksudnya. Unta merah itu adalah harta paling keren di zaman itu. Orang karena sebab Anda mendapatkan hidayah Allah, subhanallah, pahalanya luar biasa besar. Dan yang terakhir, bersabarlah ketika yakni berdakwah. Aral melintang pasti banyak. Itulah motivasi. Ketika Anda beramal saleh, Allah pasti berikan kepada Anda kehidupan yang layak suami yang kemudian taat beragama, suami yang kemudian bertanggung jawab kepada Anda, suami yang sangat penyayang, luar biasa kepada anak-anak, bertanggung jawab dia mencari rezeki dan lain sebagainya karena Anda dan suami juga sama-sama menjalankan amal saleh. Allah sudah janjikan kehidupan Anda pasti layak. Kehidupan Anda pasti baik. Masalah akan selalu ada. Tapi kemudian kalau kita memandangnya seperti syariat Islam, ujian me, yani, uh, akan menaikkan derajat iman seorang Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Wahai Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Para Nabi dan Rasul. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Orang akan diuji menurut kadar imannya. Iman yang tebal, berat. Iman yang tipis, maka diuji menurut kadar imannya. Dan ingat ketika diuji berarti Allah tahu Anda mampu menghadapinya. Ketika diuji berarti Allah sedang cita Anda. Ketika diuji dan sabar pasti mendatangkan pahala. Maka bersabarlah. Ketika mendapati suami mungkin belum rajin-rajin amat mengaji. Mungkin masih banyak kesalahan sini dan sana. Apalagi misalnya cuman kurang dalam bulanan saya pernah tuh bu, ada pertanyaan, Ustaz, saya nggak tahan sama suami saya. Kenapa bu? Suami ibu main, eh, ya, tidak tidak sholat, sholat Ustaz. Main perempuan, enggak Ustaz. Berjudi, enggak. Terus apa bu? Anu tat, bulanannya kurang. wah subhanallah, cuman bulanan kurang doang. Bu, perempuan di luar sana, dia nggak sholat suaminya. Perempuan di luar sana ujiannya. Suaminya nggak sholat, main perempuan, judi juga, KDRT, ibu bulanan cuma kurang begini mengeluhnya. Di luar sana ada yang lebih dahsyat mereka tahan menghadapinya. Wallahu alam Allah akan berikan kehidupan yang layak ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Bersemangatlah untuk berdakwah dan tadi kalau pian kalau Anda mengambil ibrah sedikit dari firman Allah uh, surah Yasin ayat 12, tinggalkan jejak yang baik. Tinggalkan jejak yang baik karena itu akan selalu tercatat. Wallahualam a'lam Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. mudah Mudahan bermanfaat. Salah dan khilafah. Saya mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Mudahan semua kita dimudahkan seluruh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kehidupan yang layak.